السلام عليكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Bayan. Kitab Bayan dari eh, Syekh Al-Allamah Al-Walid Imam Jahwa Ta'dil fi hadzal asr Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam membantah syubhat-syubhat Ibrahim Ar-Ruhaili. Naam. Kita sudah sampai pada halaman 63. Qala hafizahullah pada halaman 36 dari kitab An-Nasihah li Ibrahim Ar-Ruhaili qala Dr. Ibrahim kata Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili tasi'an yang kesembilan ulama'u ahli sunnati علماء أهل السنة الذين عرفوا yang dikenal mereka ulama sunnah mereka dikenal bisalamatil i'tiqadi dengan keselamatan i'tiqad wal ijtihad dan keselamatan ijtihad fi nusrati sunnah dalam menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi semestinya sepantasnya ayuh fadha maqamuhum untuk dijaga maqam dijaga kedudukan kehormatan mereka wa yu'rafa lahum qadruhum dan dikenali diketahui ya kadar mereka yakni kemuliaan mereka wala yajuzu tanaqqusuhum tidak boleh mencela mereka au tabdi'uhum atau mentabdi' memfonis mereka mubtadi' atau ittihamuhum bihawa atau menuduh ittiham menuduh mereka sebagai pengekor hawa nafsu atau asabiyatin atau menuduh mereka orang-orang yang punya asabiyah, punya ta'assub ya punya fanatisme bi mujarradi khataihim hanya gara-gara semata kesalahan yang mereka buat fil ijtihad dalam ijtihad mereka. Ini kata Ar-Ruhaili. Nah. Jadi inginnya dia, ini kaidah dari dia bahwa ulama ahlus sunnah yang dikenal sebagai ulama ahlus sunnah yang mereka dikenal itikadnya bagus kemudian dikenal sebagai orang-orang yang berijtihad dan berjuang dalam menolong sunnah rasul sudah semestinya sepantasnya dijaga kedudukan mereka, kemuliaan mereka, kehormatan mereka. Jika terjadi kesalahan ijtihad pada mereka. Tidak boleh kemudian dicela, tidak boleh ditabdir, tidak boleh dituduh mengikut hawa nafsu atau dituduh punya asabiyah. Ini kaidahnya rohaili. Nah, kalam mujmal. Kalam muj mujmal. Nah, statement yang sifatnya global. Baik. Ya ingat selalu bahwa eh, statement-statement yang mujmal, yang global di masa-masa fitnah seperti ini, ya, semakin menambah runyam fit, fitnah. Nah, justru semakin merusak. Nah, ya, yang namanya ucapan global bisa ditarik ke sana kemah, kemari. Nah, Tayyib sementara fitnah yang dihadapi ya dan dibicarakan jelas terkait dengan fitnahnya haula al-mubtadi'un ru'usul dalal Abu Hasan المأرب المصري ثم المأربي نعم علي حسن الحلبي طيب Adnan Aru dan yang lainnya. Tamam. <clears throat> Dengan statement global seperti ini justru NAM eh, naam semakin membingungkan ya dalam eh, mengambil mokif dalam fitnah ini. Tayyib. Hanya ditarik oleh orang-orang yang uh, naam uh, berpenyakit orang-orang yang merupakan ashab haula naam dijadikan sebagai pembelaan terhadap mereka naam Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi ulama sunnah dikenal naam sebagai ulama sunnah. Ali Hasan Al-Halabi juga begitu. Mereka punya karya-karya. Nah, uh, punya e, ijtihad-ijtihad. Punya andil dalam menolong sunnah Nabi. Kalau mereka kemudian salah ijtihad, ya jangan langsung dicelah. Jangan ditabdi' dan seterusnya. Jangan seperti itu. Nah. Dibantah oleh Syekh Rabi' hafizahullah aqul aku katakan kata beliau hadza amrun musallamun inda ahli sunnah الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة السنة ini perkara yang diterima di sisi ahlus sunnah orang-orang yang dikenal selamat ya, lurus i'tiqadnya ijtihadnya dalam membela sunnah Nabi Rasulullah SAW wa qad yahsulu minhumul khata'u dan boleh jadi terjadi pada diri mereka al khata kesalahan fi daqiqil umuri wa khafiyiha pada perkara-perkara yang tersembunyi ya yang sifatnya perkara-perkara yang memang eh, halus tersembunyi nah Artinya bukan perkara-perkara yang dapat dikatakan bahwa orang semisal mereka tidak mungkin tidak tahu. Bukan dalam perkara-perkara yang lohir yang jelas-jelas. Ya. Yang bisa dikatakan bahwa orang-orang semisal mereka dalam perkara itu mesti tahu. Tapi memang perkara-perkara yang halus, perkara-perkara yang tersembunyi yang mungkin saja yang seperti mereka ya tidak tahu sehingga mereka salah di situ. Fahaulai yahfadulahum maqamuhum. Maka mereka ya tetap harus dijaga kedudukan mereka sebagai ulama. Wa yu'rafulahum qadruhum dan harus dikenali ya kedudukan mereka, kemuliaan mereka, hormatan mereka. Nah, sebagai ulama. bahwa mereka telah salah berijtihad dalam perkara itu. Nah, dan selama ini dikenal mereka adalah orang-orang yang lurus akidahnya, ya, ijtihadnya dalam e, menolong dan membela sunnah Nabi Alaihissalam. Tetapi yang namanya mujtahid terkadang keliru dalam perkara ini memang perkaranya perkara yang tersembunyi bagi mereka ya sehingga mereka salah maka dijaga kehormatan mereka wala yut'anu fihim dan tidak boleh dicela mereka ya Taib wala anufihim fihim Taib afwan wala yat'anu fihim illa sahibu hawa wala anufihim fihim illa sahibu hawa dan tidak ada yang menjela mereka kecuali sahibu hawa pengekor hawa nafsu. Nah, kama huwa waqi'u ahli ahwa sebagaimana nah, <clears throat> kenyataan ya faktanya kita mendapati ahlul ahwa seperti itu. Nah. Ya, ahlul ahwa seperti itu. Mereka gampangan untuk mencelah. Nah, dan mereka memang ketika melihat kesempatan ada dari kalangan ulama ahlus sunnah salah dalam beritihad jadikan kesempatan oleh mereka untuk men mencelah. Nah, jadikan kesempatan oleh mereka untuk mencelah. Itu eh, na'am min da'ab ahli ahwa. Tayyib. Adapun ahlus sunnah tidak seperti itu. Nah. Kemudian rincian berikutnya. Jadi di, di, di, di, difahami tadi ya, itu kalau kesalahan tersebut dalam perkara yang apa? Yang memang tersembunyi. Nah. Ya. Yang memang samar perkaranya. Ya ya memang e, mungkin saja mereka tidak sampai ilmunya dalam perkara itu. Tayyib, amma idza kana al-inhirafu fi umurin jaliyatin wadihatin. Adapun jika penyimpangan itu ya kesalahan tersebut yang berupa penyimpangan fi umurin jaliyatin wadihah dalam perkara-perkara yang jelas, tampak jelas. Nah, tampak jelas. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar. Nah, kayudafi'a hadzal mudda'i sunnati seperti orang ini yang mengklaim mengaku dia pengikut sunnah min ahli sunnah wal jamaah dia yudafi' dia membela an ahli bid'ah wad dalali membela ahlul bid'ah wad dalal penganut bid'ah dan kesesatan al qailina bi wahdatil wujud dari kalangan tokoh-tokoh yang berakidah wahdatul wujud pengikut Ibnu Arabi al-mulhid al-kafir. Naam. Misal kalau dari segi e, kelompok jamaatut tabligh misalkan. Nah, jamaatut tabligh di samping kesesatannya yang banyak di antara kesesatan mereka yang terparah adalah Jama'atut Tabligh berbaiat di atas empat Torikoh Sufiyah. Yang keempat Torikoh Sufiyah ini, keempatnya penganut Wahdatul Wujud. Dan sudah sering ana sampaikan, ya, ketika mencontohkan eh, menerangkan tentang tingkatan-tingkatan bid'ah, bid'ah kufriyah, mufassiqah dan bid'ah saghirah. Di antara yang dicontohkan oleh ulama, bid'ah kufriyah yang tingkatannya kufur adalah bid'ah hululiyah ittihadiyah dari kaum sufi yang ekstrim. Samping bid'ah jahmiyah, bid'ah eh, syiah rafidah. Nah. Bid'ah uh, wahdatul wujud. Nah, bid'ahnya Ibn Arabi. Nah, jamaah tablil hakikatnya begitu. Berbeda di atas empat tariqah sufiyah yang keempat-empatnya menganut akidah wahdatul wujud. Kemudian datang orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah dikenal sebagai alim sunni mengatakan jamatut tabligh ahlus sunnah. Abu Hasan al misr Al-Ma'ribi mengatakan begitu, jamatut tabligh ahlus ahlus sunnah. Nah, Jamatut tabligh ahlus sunnah kata Abu Hasan. هذا المبتدئ الإخواني طيب Pada ini hari yang wadih. Jadi masuknya di sini dia, bukan masuk di yang pertama tadi dalam perkara yang keliru istihad dalam hal yang tersebut, tapi masuknya di sini kategori yang sekarang. Naam. Wa ta'til sifatillah. Naam, ta'til sifatillah me menepis menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa ta'ni fi ashabi Rasulillah dan mencela sahabat Rasulullah dan masuk dalam ini semua termasuk minal qain bi wahdatil wujud ta'til sifatillah ta'an fi ashabi Rasulillah Sayyid Qutb Sayyid Qutb Nah wal qaul bi azaliyatir ruh Nah, dan berpendapat bahwa ruh itu azali. Nah, azali itu artinya sudah ada ya dari awal ada tanpa ada permulaannya. Nah, wa dalika dan selain itu minat dolalat al-wadihah dari kesesatan-kesesatan yang nyata. Nah, perkara-perkara yang wadih. Nah, tentang eh, sifat-sifat uh, Allah jelas sekali akidah sunnah jamaah. Tauhid al-asma wa wasifat. Nah, menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ala wajhin yaliqu bijalalihi subhanahu dengan eh, secara hakiki selaras sepadan yang kesempurnaan zat diri Allah Subhanahu wa taala biduni ta'til tanpa menolak sedikit pun wala tahrif tanpa memalingkan yang dibahasakan oleh mereka ditakwil ke makna yang lain yang batil makna yang salah nah wala tamthil tanpa menyamakan dengan hakikat sifat-sifat makhluk jelas nah Ini bukan perkara-perkara yang samar bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau dikatakan dia ulama. Nah, begitu pula mencela sahabat jelas akidah sunnah jamaah. Nah, menjaga ya e, lisan tentang sahabat. Tidaklah menyebut mereka kecuali dengan pu pujian. Nah. Tayyib kemudian terjatuh dalam kesalahan semisal ini. mencela sahabat. Tayyib Maka ini tidak bisa. طيب أو يدافع بالكذب والخيانة عن القائلين بوحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان من ad الواضحة wadihatil jaliyati allati حتى hatta ahlul bid'ah wad dhalalat atau membela secara dusta berkhianat ya berdusta atas nama Islam atas nama al Jamaah berkhianat terhadap Islam nah membela orang-orang yang bermadhab berkeyakinan wahdat al-adiyan. Nah, persatuan seluruh ha? agama. E, nah, kemerdekaan, kebebasan memeluk agama, persaudaraan seluruh umat beragama. Nah, ini pluralisme Nah, dan yang lainnya minad dalalatil wadihatil jaliyati dari kesesatan-kesesatan yang nyata, yang jelas, bukan hal yang samar yang seperti ini. Nah, Alat yang kurhat ahlul bid'ah dolalat. Bahkan sampai-sampai ahlul bid'ah wa dolalat mereka sendiri mengingkari orang tersebut yang membela. Ya tokoh-tokoh yang punya pemikiran seperti tadi. Ini sudah diterangkan sebelumnya. Siapa yang dimaksud? Orangnya adalah Ali Hasan al al Halabi. Nah, yang memuji-muji dan merekomendasi risalah tu'am Amman. Nah, dan mengatakan bahwa ini adalah ini mewakili Islam ya yang adil. Nah, yang isinya ini, yang di <clears throat> ditandatangani oleh eh, kata dia ditandatangani oleh eh, tokoh-tokoh uh, ulama sikot. Nah, padahal mereka itu adalah tokoh-tokoh Syiah. Nah, dan tokoh-tokoh su Sufiah. Baik. Jadi kalau kesalahannya seperti ini, bagaimana mungkin dimasukkan ke dalam kaidah yang disebutkan oleh Ar Ar-Ruhaili? Nah. Tayyib. Wa yazidu ala dhalika muharabatu ahli sunnati wa isqat wa isqatu ulama'ihim. Nah. Lebih dari itu, ditambah lagi muharabat ahlus sunnah. Memerangi ahlus sunnah. Tokoh-tokoh e, bid'ah, hawa nafsu, kemudian bid'ah-bid'ah yang nyata-nyata seperti itu dibela. Kemudian pada saat yang sama ahlus sunnah di, diperangi, diserang dan menjatuhkan kehormatan ulama-ulama ahlus sunnah. Nah, menyerang Syekh Rabi, Syekh Ubay, Syekh Muhammad bin Hadi, dan yang lainnya. Nah, wa ya'tabiruhum gulatan syudzadan dan menganggap mereka ulama ahlus sunnah tersebut sebagai orang-orang yang ekstrim orang-orang yang uh, ganjil ya nyeleneh dari dakwahnya nah idza wajahu ahlad dolal jika mereka menghadapi ahlu dolal wantaqadu bid'ahum dan mereka mengkritisi bid'ah-bid'ah ahlu dolal dianggap sebagai orang yang ekstrim terlalu berlebihan menyikapi ya dianggap mereka punya uh, metode dakwah yang nyeleneh, ganjil. Nah. Wa yazidu ala hadzal bala'i dan lebih dari itu menambah lagi bala ini, bencana ini ikhtira'u usulin batilatin. Nah, mengarang-arang usul prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang batil. Nah, yakni taksilat, tak'idat, taksilat, tak'idat. Membuat-buat usul, prinsip-prinsip, membuat-buat kaidah ya. Yang usul kaidah tersebut usul kaidah batilah. Nah, limuajahati usuli ahli sunnah untuk memerangi usul kaidah ahli sunnah. Ka asal seperti prinsip kaidah nusahihu wa la nujarrih. Kita membenarkan kesalahan, jangan menjarah. Nah, jangan menjarah. Benarkan kalau ada yang salah, luruskan, benarkan, tapi jangan dijarah. Jangan dicela. Wa ba'dhum yaqul ya, sebagian mengatakan nusahihu wa la nahdim. Kita membenarkan ya meluruskan kesalahan dan jangan me meruntuhkan. Baik. Tujuannya adalah untuk membela ahli bidal ahwa. Abul Hasan. Nah, dia membela sama Ali Hasan juga begitu nah merekomendasi dan mentazkiyah ahlul ahlul al, al bidah wadzalal nah <clears throat> Al-Maghrawi yang merupakan takfiri mubtadi' dibela dan dikatakan sebagai jabal alim jabal oleh Abu Hasan. Baik. Ali Hasan juga begitu merekomendasi ahlul bidah. Nah, dengan kaidah ini tadi, mereka salah, ya salah, tapi jangan dijarah. Ya mereka alim, alim, alim, alim. Nah, dalam kondisi uh, naam ulama a'immah ahli jar ta'dil yang berjalan di atas usul dan kawaid salaf sudah menjarah mereka dan sudah memfonis mereka sebagai ahlul bid'ah wadzalalat. Dengan kaidah-kaidah seperti ini Abdul Hasan ya. Dan semisalnya Ali Hasan tetap mentaskiyah ahlul bid'ah wadzalalat tersebut. Nah. Ya, pernah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah kedatangan beliau daurah. Ya, sekian tahun yang silam beliau ditanya Maaf baru dolalat Ali Hasan Al-Halabi. Apa kesesatan terbesarnya Ali Hasan Al-Halabi, Syekh? Dijawab oleh beliau tazkiyat ahli bidah wal ahwa. Nah. Eh, kesesatan dia yang terbesar adalah mentazkiyah merekomendasi ya ahli bidah wal dolalat. Nah. Kemudian uh, beliau menyebutkan bagaimana dia memuji-muji Asyurkati. Ahmad Asyurkati. Nah. Ya, taqwa al-irsyad. Mubtadi'. Nah, dan dia mengatakan dan ini kami tahu dari torikoh antum semua. Nah. Baik. Ini melalui e, pemberitaan dari kalian sepak terjangnya Ali Hasan di Indonesia sampai memuji syurgati dan melantukan bait-bait syair sebagai syekh dakwah salafiyah di, di negeri ini. Nah, nah itu. Barakallahu fikum. e, nah, sampai kemudian muncul ini yang sudah berulang-ulang disampaikan Syekh Robi di sini kesesatan terbesarnya eh, Ali Hasan Al-Halabi eh, merekomendasi dan eh, memuji Risalatu Amman itu. Yang isinya ini tadi, Wahdatul Adyan, Hurriyatul Adyan, Ukhwatul Adyan. Nah, ini semakna dengan pluralisme dan <clears throat> eh, merekomendasi memuji bahwa itu diakui dan ditandatangani oleh disepakati oleh tokoh-tokoh ulama fikot padahal itu adalah tokoh-tokoh Syiah dan Sufi. Begitu. Nah, wa qaida dan qaida la yulzimuni tidak mengharuskan aku. Nah, tidak mengharuskan aku. yakni ini kaidah Abu Hasan. Nah, dan tidak ada keharusan aku untuk mengikuti pendapatmu. Ketika mereka salah, kemudian dikritik dan di e, dibantah oleh Syekh Robi kaidahnya. Nah, la semua. Itu pendapatmu, ini pendapatku. Tidak ada keharusan saya ikut pendapat. Nah. Baik. Allati yarudduna biha al-haqq al-wadihah kasyams. Yang dengan kaidah ini tidak mengharuskan aku mengikuti pendapatmu. Dengan itu mereka menolak mentah-mentah al-haq, kebenaran yang nyata, kasyams bagaikan matahari yang bersinar terang, bukan hal yang tersembunyi. Nah, waham, uh, naam, وحمل <clears throat> مجملات أهل الباطل على ما يزعمون أنه من مفصلاتهم dan e, membawa mujmalat hal-hal yang global dari ahlul batil ya berdasarkan apa yang mereka anggap bahwa itu termasuk dari hal-hal yang mereka rincikan. Nah, yang yang global-global itu ya dianggap sesuatu yang merinci. Nah, itu jadikan alasan untuk tidak ya mau memfonis mereka sebagai ahlul batil bainama dhalalatuhum wadihatun kasyams. Dalam keadaan sementara kesesatan-kesesatan mereka itu nyata bagaikan matahari yang bersinar terang. Wa mufassalatan tafsilan wadihan jalian dan kesesatan mereka itu terperinci ya jelas nyata itu kesesatan-kesesatan. Nah, wa aslihim dan seperti prinsip mereka, kaidah mereka, al-manhajul wasi'u al-afyahu alladhi yasi'u ahla sunnata wal ummata kullaha. Ini kaidah Abu Hasan juga. Abu Hasan mengatakan, nurid kita ingin manhaj al-manhaj al-wasi' al-afyah. Kita ingin manhaj yang longgar, afyah, fleksibel, Yasi'u ahlas sunnah wal ummata kullaha yang bisa menampung, merangkul ahlus sunnah dan seluruh umat. Nah, wal ummata kullaha. Ahlus sunnah dan umat seluruhnya. Masuk pada kata umat seluruhnya selain ahlus ahlus sunnah. Dengan ini dia mengatakan jamaat tabligh ahlus sunnah. Ikhwanul muslimin ahlus sunnah. Nah, Abdul Hasan. Tayyib. Yang ini, kaidah ini, kalian sudah tahu kaidah ini meruntuhkan prinsip yang agung ya dalam eh, syariat ini yaitu al-wala wal wal bara. Prinsip al-wala wal bara. Nah, makanya ulama Syaubain mengatakan dia ikhwani. Dia ikhwani. Nah, karena eh, Ikhwanul muslimin tidak ada prinsip ini. Tidak ada prinsip al-wala wal bara. Nah. Baik. Oleh karena itu semuanya masuk. Sampai orang kafir pun dirangkul. Nah. Pernah saya sebutkan makanya kita tidak heran kalau PKS misalkan ya eh, partai politiknya saya politiknya kawan muslim di negeri ini merangkul masuk ke partai mereka orang kah? Orang kafir karena tidak punya manhaj al-wala wal bara. Nah. Yang sampai pada batas eh, tokoh-tokoh uh, ikhwan muslimin ya. Sampai pada batas yang jauh. Nah, makanya kita tahu Hasan Al-Banna ya di antara perjuangannya ingin menyatukan Syiah dengan Sun sunni. Kan begitu? Hah? Baik. Makanya kalian yang heran ketika Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan bahwa Muhammad Al-Imam ikhwani. Karena ya mokifnya terhadap hu, Uthiyun mengatakan bahwa mereka saudara kita. Nah. Dan ketika diserukan jihad fisabilillah untuk menghadapi mereka ya dan mereka pada posisi pemberontak dan ingin uh, menguasai Yaman Al-Imam membantah fatwa jihad tersebut dan membahasakan bahwa itu fitnah bahwa itu fitnah yang menyeret kepada pembunuhan sesama saudara sesama mus muslim. Nah, nah ini kan baunya bau dakwah ikhwaniyah. karena itu Syekh Ubaid mengatakan dia ikhwani. Nah, ditambah koroin, korina-korina yang yang lainnya yang ada seperti uh, dia memuji Abdul Majid Az-Zindani al-mubtadi al-halik. Nah, yang sam, sejak dulu Syekh Mukbil rahimahullah sampai beliau wafat terus mentahdi dari Abdul Masjid Az-Zindani tokoh ikhwani. Nah, ya. eh, pimpinan eh, Jamiatul Iman. Nah, Universitas Al-Iman di zona, al iman mengatakan bahwa dia adalah alim, fadilatul walid, alim. Dia ayahanda yang alim. Nah. Dan korina-korina yang lainnya. Jadi barakallahu fikum. Kalau kalian mendengar fonis, misalkan dari ahlinya seperti Syu'bait mengatakan dia mubtadi, dhal, dia ikhwani. Nah. <clears throat> kalian sudah kenal siapa Syu'bait. Begitu pula kalau keluar tahdid dari Syahrabi ketika itu karena mengatakan dia mutalawin, la'ab, makir. Itu tidak mungkin mereka berbicara begitu kecuali sudah lengkap mak maklumat, sudah lengkap ya maklumat mereka, data-data mereka tentang orang yang ditahdir Tapi ya yang namanya tahdir ya singkat begitu. Nah, mereka mengeluarkan fonis tahdir begini. Yang penting kita pegang dulu. Kita sikoh dengan mereka. Tayyib. Khobar sikoh mimbab qabul khobar sikoh. Menerima khobar sikoh. Selama tidak ada mu'aradah dari ahlus sunnah wal jamaah yang lainnya, dari ulama yang lainnya tidak ada uh, fatwa yang bertentangan, yang berbeda dari ahlinya, ahli jarwat ta'dil, cukup. Ketika ada fatwa yang berbeda, ada yang berbeda dari ulama jarh ta'dil di sinilah ya butuhnya kita melihat apa dalil-dalilnya mereka. Kok berbeda dengan ulama yang sana? So, ditahdir. Nanti ya akan tampak. Nah, ini yang membangun tahdir mereka, tabdi mereka ini ini ini. Barakallahu fikum. Seperti itu. Uh, kita lanjut. Wa huwa yutliku lafzu ahli sunnati wal ittiba'i al ahli bid'i al mustamilati ala syirkiyati wal والبدع wahdatil wujud. dan dia melepas yutliku yakni melepas lafaz kalimat ahli sunnah wal ittiba dan ahlul ittiba yang mengikuti sunnah Nabi terhadap ahlul bidah dan uh, turuk abdullah penganut <clears throat> tariqah tariqah sesat yang uh, naam meliputi kesyirikan-kesyirikan dan bid'ah-bid'ah dan wahdatul wujud. Siapa yang dimaksud ini oleh Syekh? Kalian sudah tahu. Siapa ini? yang punya kalimat seperti ini? Abul Ha? Abul Hasan. Nah, Ali Ha? Ali Hasan. Baik. Ulasan kalian sudah dengar tadi. Dia mengatakan jamaat tablik, ahlu, ahlu sunnah. Pada jamaat tablik kalian sudah dengar di antara kesesatannya dibangun di atas bayat empat toriko su, sufia yang keempat empatnya meyakini wahdatul wujud. Kalian sudah dengar Ali Hasan tadi, ya mengatakan eh, risalah Amman tersebut telah diaku disepakati oleh tokoh-tokoh ulama padahal mereka tokoh-tokoh itu siapa? Tokoh-tokoh Syiah dan ha? Tokoh-tokoh sufi ya tokoh-tokoh sekulerisme. Nah, tokoh-tokoh sekuler. Barakallahu fikum. Wa yasifu ala sunnata dan dia menyifati ahlus sunnah di sisi yang lain menyifati ahlus sunnah bil gutha wal aradil oh, mereka adalah buih yang namanya buih ya kalau buih itu di atas ini tidak bernilai terlempar-lempar di atas air permukaan wal aradil bagai orang-orang yang eh, berkedudukan rendah ya bukan orang-orang yang terhormat yang mulia wabil gulu dan menyifati mereka dengan gulu dengan sikap ekstrim, wat taklid, wat ta'assub, fanatik, al-a'ma, fanatik buta, ila akhir tu'un al-fajirati fi ahli sunnah dan seterusnya. Ya. Dari celaan-celaan mereka yang fajir nah terhadap ahlus sunnah kalian bisa dapati itu pada ya Eh, bantahan-bantahan mereka pada kalimat-kalimat mereka. Nah, baik situs-situs mereka. Wa yazidu hadha wa yazidu hadha sinf ay yasifa wa yazidu hadha sinfu ay yasifa as-sahabata bi annahum gutha dan menambah lagi ya sinf ini golongan ini menyifati bahwa sahabat itu mereka adalah gutha. Ini diantara kesesatan Abu Hasan. Nah, menyifati ya sahabat bahwa mereka adalah e, gutha. Nah. Tayyib. ولا يرى ذلك سبا إذا صدر من أمثاله wa yusiru ala dhalik. Nah, dan dia tidak meyakini bahwa itu adalah sab termasuk sab yakni celaan terhadap sahabat jika itu muncul dari orang yang semisalnya wa yusiru ala dhalik dan dia bersikeras dengan itu. Nah, jika muncul dari orang semisal dia mencela sahabat ya, mencela sahabat maka dia eh, menganggap itu hal yang biasa. Nah, itu tidak termasuk mencela sahabat yang melanggar usul ahli sunnah jamaah. Dia sendiri begitu mencela sahabat. Nah, ya nanti ada keterangan eh, dinukil dari Al Imam Ahmad dan dari uh, Abu Zur'ah ya terkait dengan masalah ini. Mencela sahabat, mencela ulama uh, ahli hadis, sunnah yang mereka adalah hamalat asy-syariah. Mereka adalah pembawa syariat. Yang berarti mencela mereka sama saja dengan meruntuhkan syariat. Nah, fahadha sinfu alladhi hadha haluhu maka sinf ini golongan ini yang keadaannya demikian ya keadaannya begini la yajuzu li'akilin tidak boleh bagi orang yang berakal ya'rifus sunnata mengetahui sunnah wa ihtarimuha dan dia menghormati menghargai sunnah ay ayyuddahum min ahli sunnah tidak boleh bagi dia menganggap mereka itu masih ahli sunnah tidak boleh menganggap Abu Hasan Ali Hasan Al-Halabi ya dan semisalnya sebagai ahli sunnah jika dia orang yang berakal mengenal sunnah Nabi dan menghargai sunnah. Tidak boleh menganggap mereka sebagai ya ahlu sunnah. Nah, dan tidak boleh lubu minan nas uh, na'am ayyuddahu min ahli sunnah luba minan nasi dan tidak boleh eh, menuntut dari orang-orang ayah falu lahum maqamatihim agar orang-orang tetap menjaga kedudukan mereka sebagai ulama Nah, wa ya'rifu lahum qadrahum dan untuk dari orang-orang agar tetap mengenal kadar keutamaan mereka, kemuliaan mereka sebagai ulama padahal mereka sudah kesalahannya itu kesesatan yang nyata-nyata seperti ini. Nah, tidak boleh. Ini tidak boleh dimasukkan ke wadah ke wadahnya Ruhaili yang telah kita dengar tadi. Yang harus tetap di, dijaga kehormatannya dan tidak boleh dicela. Nah, Taib. Wa yuharrima tabdi'ahum. Ah, dan tidak boleh mengharamkan tabdi' terhadap mereka. Nah. Au ittihamahum bil hawa. Tidak boleh mengharamkan menuduh mereka sebagai pengikut hawa nafsu. Wal asabiyah. Nah. Dan orang-orang yang ta'assub ma'anna hawahum padahal hawa nafsu mereka wa dhalalatihim dan kesesatan-kesesatan mereka wa fitanahum dan fitnah-fitnah mereka wa asabiyatahum dan asabiyah mereka fanatisme mereka li ahli dhalalatil kubra kepada para penganut kesesatan terbesar. Nah, Abdulalat Al-Kubra yang dimaksud Syekh Rabi dari awal kita sudah tahu dibahasakan dengan Abdulalat Al-Kubra ini adalah uh, Abdulalat Jahmiyah ya, Su Sufiyah. Nah. Dan semisal dengan itu dari Abdulalat Al-Kubra yang sifatnya kufriyah. Sifatnya kuf kufriyah. Nah, bidaknya bidah kubra, bidah kufriyah. Yang itu sudah bukan bagian dari 72 golongan yang sesat. Nah, supaya kita ketahui Jahmiyah, eh, golongan ekstrem Sufiyah, Naam yani ahli wahdatul wujud, ahli hululiyah, ittihadiyah, rafidah, syiah rafidah. Mereka sudah bukan 72 golongan yang sesat karena mereka sudah bukan kaum muslimin. Nah, itu yang dimaksud Abdullah Al Kubra di sini. Nah, di an li uh, na'am padahal hawa nafsu mereka, kesesatan mereka, fitnah mereka dan asobiyat eh, fanatisme mereka kepada ahli, ada para tokoh penganut kesesatan terbesar Jahmiyah, Sufiyah, uh, Hululiyah, Tihadiyah Naam, seluruh kulluha naam kullaha wadihatan. Nah, semuanya adalah nyata, jelas. Wa muharabatuhum li ahli sunnah wadihatun jaliyatun. Naam. Wa muharabatahum, na'am, hawahum. wa muharabatahum li ahli sunnati wadihatun jaliyatun. Dan peperangan mereka memerangi ahli sunnah menyerang, memerangi ahlu sunnah jelas-jelas nyata. ahlu dolalat, ahlu bidah, penganut dolalat al Kubro, bidah Kubro, direkomendasi. Ya. Kemudian ahlu sunnah ulama sunnah disikat, diperangi, ya, dicelah, dijatuhkan. Yang seperti itu masih dibela, masih dipertahankan kehormatannya. Tidak boleh ditabdi' Wallahu musta'an. Kata Syekh, fa inna la sunnata wa immatahum yubaddi'una bi aqalla min hadhihi dawahi bi marahil. Karena sesungguhnya al sunnah dan imam-imam ahlus sunnah mereka mentabdi' memfonis mubtadi' seorang yang membawa bid'ah yang akal lebih rendah daripada bencana-bencana yang mereka bawa itu bimarohil dengan keterpautan yang jauh di bawahnya. Tingkatan bid'ah yang jauh di bawah tingkatan bid'ah Jahmiyah, Sufiyah, dan semisal dengan itu, itu sudah ditabdir. Nah, apalagi yang tingkatannya seperti itu. Fahadal imamu Ahmadu yaqulu fi man yashtumu ahlal hadithi zindiq zindiq. Nah, ini Al-Imam eh, Ahmad. Nah, mengatakan tentang orang yang mencela ahli hadis, mencela ahli hadis, bahwa mereka adalah zindi, eh, bahwa orang itu orang yang mencela ahli hadis difonis oleh Imam Ahmad pencela ahli hadis sebagai zindik, zindik. Nah. Baik. Wa yuqirruhu ahlus sunnah ala hadzal hukm. perhatikan ini, ini faedah, ini kaidah ini dan faedah dari Syekh Rabi. Wa yuqirruhu ahlus sunnati ala al hukm. Dan ahlus sunnah ya, membenarkan, menyepakati Al-Imam Ahmad atas hukum ini. Nah, atas hukum ini. Baik. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية Taimiyah. Di antara mereka dari kalangan a'immah sunnah yang men menyetujui dan mendukung Imam Ahmad atas ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alladzi qala muakkidan. Yang Ibnu Taimiyah mengatakan dalam rangka menguatkan liqaulil Imam Ahmad menguatkan ucapan Al-Imam Ahmad kata Ibnu Taimiyah li'annahu arafa magzahu karena sesungguhnya dia mengetahui medan perangnya. Nah, ahli hadis hamalatud din, hamalatus syariah. Ahli hadis mereka adalah pembawa syariat, pembawa agama ini. Nah, ahlul haq. Kalau mereka dicela, nah, berarti sama saja dengan mencela agama ini, mencela syariat ini. Kata Imam Ahmad, zindir, zindir. Nah, wahadal imam Abu Zur'ah dan ini imam Abu Zur'ah Yaqul mengatakan manintaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa zindiq. Ila akhirih. Barang siapa mencela satu saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia zindiq. Nah. Baik. Eh, Zindik itu biasanya digunakan untuk makna munafik. Untuk makna muna munafik. Nah. Ini tahdir yang sangat uh, keras ini dari Imam Ahmad dan Abu Nah, mencela ahli hadis, mencela sahabat. Kenapa kok benci sama ahli hadis? Kenapa kok benci kepada sah sahabat? Nah, ada apa kamu dengan sahabat? Kamu tidak bertemu dengan sahabat, kok benci pada dia? Ada hartamu yang diambil? Hah? Kamu pernah dicela oleh sahabat itu sehingga kamu marah sama dia. Kenapa kamu mencela dia? Kenapa? Ah ini kan pertanyaannya. Nah, ada apa? Urusan apa? Konflik apa kamu dengan sah sahabat? Kenapa kamu celah? Hmm. Baik. Kalau sahabat dijatuhkan, nah, seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Syiah Nah, terutama kaum Rafidhah. Mencela sahabat, ahli hadis, menjatuhkan mereka sama saja dengan menghilangkan kefikohan terhadap syah syariat ini. Nah, karena yang meriwayatkan syariat ini adalah sahabat. Nah, sahabat kepada tabi'in, tabi, tabi'in, kemudian seterusnya ahli hadis. Kalau mereka dijatuhkan sehingga hilang kepercayaan kepada mereka berarti keras hilang kepercayaan terhadap apa yang dibawa oleh mereka yaitu syari syariat. Nah. Apakah mungkin ada yang melakukan seperti itu kalau dia bukan zin sindir? Nah, punya kebencian terhadap Islam, punya kebencian terhadap sunnah, terhadap syariat ini. Tayyib. nah itu karena kita ketahui dari Syiah, makanya mereka habis-habisan mencela Abu Hurairah. Nah, itu yang kita ketahui dari Rafidhah secara khusus. Mereka mengatakan bahwa e, sahabat itu adalah kufar, fusak. Hah? Nah. <clears throat> Kecuali sedikit seperti uh, dari kan Ahlul Bait saja yang mereka nah puji Ali perjalanan anhu dan misalnya. Nah, bukan hanya itu sampai pada tingkatan bahwa eh, Jibril salah, yakni mengkhianati Allah Subhanahu taala. Disuruh bawa risalah kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib, tapi berkhianat Jibril dibawa kepada siapa? Kepada Hah? Kepada Muhammad. Nah, kalau ada kata syaitan dalam Al-Quran itu adalah U, Umar. Dan semisal dengan ini akidah sunnah atau akidah kaum muslimin, katakan akidah muslimin seperti ini. Nah, ini akidahnya Rafidhah. Imamiyah, Ithni Asyariyah. Ini akidahnya Hufiyun. ada di Yaman. Itu yang kalian dengar tadi, Al-Imam mengatakan mereka adalah saudara kita, kaum muslimin tidak boleh uh, naam ikut dalam fitnah menumpahkan darah saudara kita sama kaum muslimin. نسأل الله السلامة والعافية طيب وتناقل هذا الكلام أهل السنة ولم يعارضه أحد أهل السنة تناقلوا يعني تناقل أهل السنة يعني أهل السنة سليم منوكل Nah, saling menukil kalam ini dari Al Imam Ahmad dari Abu Zur'ah ya. Saling e, mengajarkan, menyampaikan antara mereka. Naam, di majelis-majelis mereka, di buku-buku mereka. Naam. Walam yu'aridu ahadun dan tidak ada satupun yang membantah. Sehingga menjadi seakan suatu e, naam kaidah ya eh, prinsip yang sudah disepakati oleh ahlus sunnah. Nah. Oleh, oleh karena itu ketika didapati Sayyid Qutub nah mencela Uthman radhiyallahu anhu ya, bukan hanya itu bahkan mencela Musa Nabi Musa yang mengatakan Musa adalah seorang yang eh, naam emosional nah Baik. Kita datang Abu Hasan mencela sebagian sahabat yang mengatakan eh, Gutha buih. Begitu pula datang Al-Hajuri juga mencela sebagian sahabat. Nah, tampil Syekh Rabi, Syekh Ubay, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari dan yang lainnya bersama mereka. Nah, langsung mah e, nah, menasihati mereka. Nah, tetap ada munasah Ya, sampai kemudian keluar tahdir, keluar tabdi'. baik Pernah menceritakan sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Rabi dalam salah satu muhadharahnya yang dengan sendiri. Ya, Syekh Rabi bagaimana beliau bercerita. Naam, sekitar tujuh tahun. Ya, sekian lamanya bertahun-tahun Eh, Syekh Rabi Niqash membantah kaidah-kaidahnya Bulhasan, Hasan. Nah, fax dengan fax. Dia di Ma'rib, Syekh Rabi di Madinah. Dibantah fax dengan fax. Allah SWT yang maha tahu. Orang-orang belum tahu itu. Syekh Rabi belum bicara, belum mentahdi, belum mengeluarkan bantahan. Menasihati. Fax dengan fax, fax dengan fax, fax bertahun-tahun. Nah, sampai akhirnya tanpa oh ini memang mubtadi. Nah, sahibu hawa, tidak tidak mau dinasihati. Baru kemudian keluar bantahan tahdir secara terang-terangan dari Syekh Rabi. Nah. Barakallahu fiikum. Uh, Nah. Wa kutubul aqaidi bain aidin nas dan ini kitab-kitab akidah yang ada di antara yang ini tersebar di antara kaum muslimin di kalangan kaum muslimin wa kutubul jarh dan ini kitab-kitab jarh wa ta'dil bain aidin nas tersebar di antara kaum muslimin wallahu taala yaqul Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berbicaralah dengan ucapan yang lurus. Sedih. Naam. Yang benar eh, dalam hal makna. Naam. Dan eh, dalam hal eh, terkait dengan wakil kenyataan yang ada. Baik jika berbicara berbicara dengan makna yang benar dengan al-haq dan jika eh, berbicara menukil suatu berita fakta sebagaimana yang sebenarnya. Nah, tayyib tidak bukan kadib, eh, tidak berdusta. Nah, tidak menakwil ke sana kemari, yakni mentahrif, memalingkan ke sana kemari untuk menghindar dari al-haq untuk menolak al-haq. Tayyib, yuslih lakum a'malakum. Jika kalian bertakwa kepada Allah dan jika berbicara berbicara dengan sedikit, dengan lurus, niscaya balasannya dari Allah, Allah akan memperbaiki kalian amalan-amalan kalian wa yaghfir lakum dunubakum dan mengampuni dosa-dosa kalian wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia meraih eh, naam kemenangan yang besar. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan eh, membaca bantahan satu kaidah ini. Di sini ada yang pertanyaan terkait dengan uh, fitnah di Yaman sekarang dan kondisi masyarakat Yaman. Bagaimana motif kita? Barakallahu fikum. <clears throat> Mokif kita jelas sejak dulu sampai sekarang. Mokif kita berjalan di bawah bimbingan kibar ulama. Nah, yang ma'rufun, mu'tabarun, kalian sudah tahu Nah, sejarah sudah membuktikan sirah mereka selalu terdepan e, di dalam menghadapi dan mentahdir dari fitnah yang muncul, dari penyimpangan yang muncul, dari bid'ah yang muncul. Nah, karena memang mereka e, menguasai terus mengikuti dan menguasai perkembangan-perkembangan dakwah yang ada di seluruh dunia ini. Nah. Yaitu Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Al-Bukhari. Nah, terkhusus mereka. Dan kita mengetahui bersama di sana ada kibar ulama yang lain. Nah, di atasnya Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Abdul Bukhari karena khawatir ada yang salah faham, Nah, di sana ada kibar Nah, Syekh Soleh Fauzan. Iya, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, dan yang lainnya ya, yang sederetan dengan mereka. Tetapi Ana tadi menyebutkan bersama Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari yang mereka secara khusus termasuk yang aktif ya mendapat laporan dan mengikuti perkembangan-perkembangan dakwah di dunia ini. Nah. Baik. Termasuk terkait dengan uh, fitnah yang ada di Yaman. Sejak fitnah Abu Hasan. Nah, kalian sudah tahu. Ya, mereka yang menghadapinya dan mentahdi dari fitnahnya. Dan mereka yang mentabdi'nya. Dalam keadaan justru di saat-saat fitnah tersebut tahdid dan tabdi' mereka keluar justru masyaikh Yaman mengambil mauqif yang justru menghadang tahdir mereka. Nah, justru membela Abu Hasan. Ya. baik seperti ucapan uh, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i menyifati nah na'am <clears throat> bantahannya Syekh Rabi ke Abu Hasan ketika itu bahwa Eh, bantahan malzamahnya, eh, bantahannya eh, Syekh Rabi yang tersebar di Yaman ini hanya menambah semakin runyam fitnah, semakin menambah pecah ahlu sunnah di Yaman. Nah, di sana yang lainnya mengatakan Abul Hasan Najm membuat muhadarah Abul Hasan Najm bintang di angkasa. Padahal Syekh Rabi sudah mentahdir. Nah, Tayyib. Sehingga seperti yang diterangkan oleh Syekhuna Ali Hudaifi. akibat mawkif masyayaman yang seperti ini, meskipun ujung-ujungnya rujuk di akhir, kemudian ikut. Ya. Mentahdir, tetapi mawkif yang seperti ini, Barakallahu fikum, membuat korban banyak dari ikhwah yang kemudian ta'asub ke Abul Hasan dan sampai hari ini belum kembali gara-gara mawkif yang seperti datang fitnah hajuriyah Nah, juga begitu. Nah, terdepan Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Abdul Al-Bukhari. Nah. Ya, keluar fonis tabdi' Syekh Ubaid Al-Jabri kepada Syekh Al-Hajuri. Ya. Bahwa dia safih. Nah. Yang muncul ketika itu dari Masyah Yaman. Ya. Tidak ada yang lain kecuali Syekh Al-Usabi yang mengatakan dia kadzab, Al-Hajuri kadzab dari awal. Nah. Tayyib Syaubain mengatakan dia safi, Kemudian tersebar kemudian eh, tahdi dari Syekh Rabi bahwa dia haddadi. Fa'ala kulli hadi wal awal tabdi yang terdepan adalah Syekh Ubaid nah, muncul nah, anak lihat dan baca langsung oh, dan itu sangat menyakitkan ditandatangani oleh al-imam al-Bura'i ya dan yang lainnya yang bersamanya sekitar empat orang nah membantah dan menyalahkan tabji' Syekh Ubaid Al-Jabiri terhadap Yahya Al-Hajuri dan Damaj. Nah ya. dan uh, makna kalam mereka. Kalau Syekh Ubaid mau datang ke Yaman mau berdakwah, ahlan wa sahlan, tapi kalau datang mau bicara fitnah, nggak usah datang. Ini menyakitkan sekali. Nah, ya mungkin sebagian kalian tidak mengetahui hal itu. Nah, baik. Dan uh, Sampai hari ini kita belum mendengar Al-Imam mengatakan Yahya Al-Hajuri mubtadi. Nah. Ya. Dan yang lainnya. Yang semisal dengan itu. Wajib. Sampai kemudian fitnah ini berikutnya. Fitnah al-imam. Kemudian fitnah uh, fatwa jihad melawan Huthiyun yang sedang melakukan huruj. Nah, berposisi sebagai khawarij dalam hal hurujnya mereka kepada pemerintah yang sah. Dan di sisi lain sebagai Huthiyun mereka adalah Rafidah bukan Zaidiyah. Bukan Zaidiyah, mereka Rafidah. Ya, mereka adalah Rafidah uh, eh, Imamiyah Hithni Asyariyah. Nah, yang mereka adalah seperti Khomeini dan kawan-kawannya ya Mereka adalah eh, na'am <clears throat> kufar, bukan kaum muslimin. Akidahnya bukan akidah Ahlussunnah Jamaah. Na'am, mereka meyakini bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin itu adalah Al-Qur'an yang sudah palsu. Dan dan dan sebagian dari uh, na'am uh, akidah mereka sudah di, disampaikan tadi. Nah, Tayyib. Ha, mereka. Tidaklah seseorang bisa menjadi rafidhi eh, ima, ya, imami Ithni Asyari. Nah, kecuali dia meyakini akidah ini tadi. Bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin adalah eh, Al-Quran itu adalah Al-Quran yang sudah muharraf. Al-Quran yang sudah dipalsukan. Sudah tidak asli. Atau minimal tidak mengingkari orang yang meyakini hal itu. Atau minimal takiyah. Minimal takiyah. Ya, takiyahnya kaum Syiah kan ma'ruf, ya. Nah. Ini yang membuat orang bingung. Ya, dan saya salah takiyahnya Syiah. Kamu meyakini begini? Enggak. Kamu meyakini katanya kalian meyakini punya Al-Quran sendiri, Al-Quran yang tak ada di tangan kaum muslimin ini sudah muhar. Enggak. Siapa bilang begitu? Saya meyakini itu Al-Quran yang benar. Begitu. Takia itu. Artinya dia berdusta. Nah, itu takia namanya. Minimal begitu. Baik. Nah, eh, barakallahu fikum fitnah ini tadi eh, fitnah imam yang dianggap sebagai uh, eh, ras hadil fitnah sebagai pimpinan fitnah ini sekarang yang harusnya diharapkan dari masyayikh ya Yaman yata'awanun ma'a ulama kibar ulama akabir ulama di Saudi untuk menolong al-imam keluar dari ya kesalahan yang berbahaya ini yaitu dengan cara ikut menasehati, ikut mengingkari, ikut mentahdir. Tujuannya kan untuk e, di samping pertama, sebagai kalian sudah tahu tujuan dari tahdir untuk menjaga akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya, menjaga al-haq supaya tidak jadi rancu, tidak jadi zamar, tidak menjadi syubhat bagi kaum muslimin. Naam, min babil amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, min babi an nasiha Naam. Ad-dinu nasiha liman ya Rasulullah lillahi wa likitabi wa li rasuli wa li ummatil muslimin wa ammatihim. Nah. Eh, dan menerapkan eh, prinsip al-wala wal bara. Ya. Di samping itu, ada harapan jika terwujud alhamdulillah yaitu juga diharapkan agar eh, bisa membantu menolong nah pelakunya agar dia kembali kepada kebenaran kembali kepada kebaikan itu yang diharapkan nah tapi dengan motif seperti ini ya justru e, mereka nah membela berjalan bersamanya Nah, <clears throat> kemudian uh, beralasan ya mengatakan bahwa oh itu fonisnya Syekh Ubaid. nah Dan semisalnya itu dikarenakan berita yang masuk kepadanya keliru. Nah, nakolahnya penukil-penukilnya membawa berita-berita yang salah. Mana berita-berita yang salah? Tunjukkan berita-berita yang salah itu mana. Nah, wasiqah itu semua orang membaca dan mengetahui perjanjian itu. Mana berita yang salah? Baik. Dan selain itu, e, penguat-penguat Quran yang lain ada saksinya dan thiqah Syekh Ali Al-Hudaifi di antaranya dan thiqah. Nah, tunjukkan bantai itu. Nah. Ya. Masyahi Aman kalau memang Eh, menganggap itu salah apa yang di, dikatakan oleh Syahadil Al-Hudaifi yang diberitakan itu ya bantah dengan ilmiah tunjukkan baik kemudian dikatakan bahwa uh, Syekh al mutar ya mengatakan bahwa Syekh al mutar terpaksa nah yang namanya uh, eh, mutar ya Eh, alasan darurah tubihul mahdurat itu ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Diterangkan oleh ulama. Nah. Diterangkan oleh ulama. Pada pembahasan kaidah fikih kan ada kaidahnya. Nah, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan wala uh, na'am tidak ada apa oleh sawajib wajibun bilak tidari wala muharramun ma'ad darurah tirari, wala sawajibun bilak tidari wala muharramun tirari. baik dan yang semisal dari ini dari kuat fikhiyah ulama dan di sana akan diterangkan syurut ulama meletakkan syurut baik misalkan nah contoh Alasan darurat. Kalau misalkan ada seseorang mengancam orang lain, ya, pedangnya sudah di lehernya atau senjatanya, pistolnya sudah di kepala, tinggal di digerakkan, ya, mati sudah. Dan dia mengancam, bunuh orang itu. Kalau tidak saya tembak kepalamu, saya tebas lehermu. Bunuh orang itu. Bolehkah orang yang diancam ini dengan alasan darurat membunuh orang lain demi menyelamatkan jiwanya? Tidak tidak boleh. Begitu. Tidak bisa mutlak darurat, darurat, darurat. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak menerima alasan-alasan darurat. Ya. Sebagian ulama, sebagian mereka ulama besar di masa fitnah khalqil Quran, fitnah Jahmiyah Mu'tazilah yang ingin menjadikan Eh, akidah Jahmiyah Mu'tazilah bahwa Al-Qur'an adalah makhluk ingin jadikan sebagai asas tunggal negara di awal dari masa eh, Khalifah Al-Ma'mun dan itu berlanjut. Nah, sebagian menjawab fitnah itu ya ditahdir oleh Al-Imam Ahmad. Padahal mereka dari kalangan ahli hadis. Dan Al-Imam Ahmad tidak menerima alasan darurat. Al-Imam sendiri ya Al-Imam Ahmad sendiri ya tahammal. Ya tahammal Nah, yakni menanggung uh, eh, ada menganggung menanggung uh, nah, <clears throat> apa yang datang dari mereka. Ya, dipukul, dicambuk, dipenjara, diborgol, bahkan ya di awalnya ketika di masa Khalifat Ma'mun Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan Muhammad bin Nuh karena ketika itu Khalifat Ma'mun di tempat di, di luar sedang berjihad dan dia diborgol dibawa untuk menghadap Khalifah Ma'mun ya Muhammad bin Nuh meninggal di tengah perjalanan tidak kuat tidak kuat meninggal di tengah perjalanan nah dan berpesan kepada Al Imam Ahmad kata Muhammad bin Nuh saya kata dia saya ini orang biasa nah Muhammad bin Nuh dia dalam tarikh tidak dikenal kecuali pada mauqif itu dia jadi dikenal ketika mauqif itu bersama Imam Ahmad nah Selain itu tidak dikenal cerita tentang dia. Saya anak ahadu minal muslimin, saya salah satu dari kaum muslimin. Ya, kalau kamu kamu imam. Kamu imam, kata Muhammad bin Nuh menasihati Al-Imam Kalau kamu imam, kalimatmu, mauqifmu akan diikuti oleh umat. Maka iya ka iya kan tujibah. Jangan sampai kamu menjawab fitnahnya Khalifatul Ma'mun. Karena ini sedang dibawa ke Khalifatul Ma'mun dalam keadaan diborgol. Nah, di tengah perjalanan hampir sampai Khalifatul Ma'mun, datang Khadi memberitakan bahwa Khalifatul Ma'mun sudah menyiapkan pedang. Jika Al-Imam Ahmad datang di hadapan Khalifatul Ma'mun dan dia tidak menjawab fitnah itu, tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka Al-Imam Al-Imam Ahmad akan di, ditebas lehernya dengan pedang yang sudah disiapkan itu. Sampai Imam Ahmad bersimpu ke tanah berdoa mengangkat dua tangannya berdoa meratap kepada Allah agar tidak berjumpa dengan Khalifat Al-Ma'mun dan mohon kepada Allah agar diselamatkan. Belum sampai Khalifat Al-Ma'mun wafat. Selamat. Nah. Terus berlanjut Imam Ahmad. Ya. Sampai fitnah itu berakhir bekas-bekas ya luka di jari jemarinya masih ada. Imam Ahmad. Nah, dan tidak berasa ini darurat, ini darurat, ini darurat. Nah, beliau bersabar demi mempertahankan akidah sunnah jamaah demi menyelamatkan umat. Tidak boleh bagi seorang alimam Ahmad dan semisalnya menyelamatkan dirinya agar tidak dipenjara, tidak dicambuk, kemudian mengorbankan um, umat. Sama dengan ini. Seorang syekh al yang terkenal seperti itu, ya, dan punya Eh, atba' ya dari kan salafiyun dianggap oleh ahli sunnah dan kaum muslimin di Yaman dalam kondisi Huthiyun, rafidhah kufar, Khubatha, mereka seperti itu. Anjas. Tidak boleh hanya demi menyelamatkan diri, diri pribadi, kepentingan pribadi, kemudian mengatakan mereka saudara kami kaum muslimin. Akidah uh, akidah kami dengan mereka sama dan dan dan yang isi dari dokumen perjanjian itu adalah kekufuran, kebatilan dengan alasan saya terpaksa demi untuk menyelamatkan pribadi. Nah, dulu Al-Wazir salah satu tokoh ulama ya dulu uh, dulu ketika daulah Syiah nah uh, berkuasa ya zaman dulu Nah, dulu di masanya Al-Wazir, masanya Syaukani, Sonani, Syiah. Nah, Al-Wazir ini, Muhammad Al-Wazir, melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Dia tidak mau menjawab fitnah Syiah. Ya, dari lembah ke lembah, dari gunung ke gunung, berlari meng, menyelamatkan dirinya. Nah, dari Syiah. Ya, artinya kalau mau merasakan uh, terpaksa, Nah, harusnya sepertinya ditempuh. Yang kemudian mengorbankan salafiyun, ahlu sunnah, kaum muslimin di Yaman dan ingin menyelamatkan diri. Baik? Ya. Kalau uh, khawatir, bisa meninggalkan ma'bar. Bergabung ke ahlu sunnah, ahlu sunnah insya Allah akan melindungi dan ahlu sunnah siap berjihad bersama-sama. Dan ahlu sunnah sudah melakukan jihad tersebut. Sudah membuktikan ketika hisar dan match yang terakhir ya ahlus sunnah dengan fatwa Syekh Rabi dan Syekh Ubaid berjihad ya dan banyak korban dari sudah sudah korban-korban berguran dari ahlus sunnah semoga mereka menjadi syuhada nah di kita dan hampir menghabisi uh, naam uh, kalau bukan karena makar nah kalau bukan karena makar. Ya, dan termasuk uh, eh, penghiatannya Al-Hajuri. Baik. Harusnya bergabung di Ahlus Sunnah dengan mukif seperti ini Al-Imam. yang beralasan muktar, muktar, muktar. Nah, tidak bisa dibenarkan. Tidak tidak tidak masuk dalam kategori muktar. Barakallahu fiikum ditambah lagi semakin runyam. Ya. Syekhuna Hani bin Buraik hafizahullah yang berada di sana berjalan di atas bimbingan kibar ulama mengajak berjihad menghadapi Huthiyun dan alhamdulillah bersama dengan eh, hukumah eh, di Naam muhafiz Lahj ya termasuk menyatakan ya siap Ya, kan begitu. Ustaz uh, eh, Ahmad Abu ya. Ada pernyataan dari Muhafiz Lahad kan begitu. Gubernur Lahad siap menghadapi menggembur hu Hufiyun. Kalau menyerang kan begitu. Iya. Kalau ingin masuk merensek ke Janub. Nah, kalau mereka masih di Shimal Jadi tidak benar kalau dikatakan kalian eh, berjalan sendiri tidak bersama dengan pemerintah, tidak bersama dengan penguasa. Alhamdulillah. Ya seandainya uh, naam uh, pemerintah tidak membela dan melindungi rakyatnya, masa ahlu sunnah jamaah kaum muslimin diserang, kemudian uh, hendak dihancurkan oleh Husain, kemudian diam saja. Nah, seperti fatwanya imam seperti itu. Nah, hatta bela jihad yakni ya, difai membela diri pun dia nah tidak uh, membolehkan. Nah, Allah musta'an. Yaman mau diserahkan ke Hutiyun. Sehingga menjadi seperti kata Syekh Rabi' kalau Yaman jatuh di tangan Hutiyun akan menjadi seperti I, Iran wa aswa dan akan lebih jelek dan lebih rusak daripada I, Iran. Nah, sehingga mengatakan wajib bagi Yamaniyun untuk berjihad melawan Hutiyun. Tayyib, Kemudian tiba-tiba Mas Yaman nah bertanda tangan e, di samping e, nah kita sudah mendengar termasuk e, Syekh al termasuk yang menentang jihad dan bahkan menyindir. Nah, ulama ya berdamai dengan Rasulullah kemudian hendak menjerumuskan orang-orang di zaman ke dalam fitnah. Sampai kemudian pada tingkatan ini tadi. Bertanda tangan, ya mengeluarkan bayan mentahdir Syekh Hani. Mereka sekarang mentahdir Syekh Hani dan mentahdir Syekh Ali. Al-Hudhaifi. Nah, ya termasuk di sini tanyakan bagaimana kondisi ma'at fuyush. Ya, eh, termasuk yang ikut bertentangan di situ adalah Syekh Abdurrahman Mar'i. Nah, Syekh Abdurrahman mar'i termasuk yang bertentangan di situ bersama dengan ulama Yaman yang lainnya. Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i bersama Syekh Usawi, Syekh Al-Imam, Syekh Salimi. Ini semua yang bertanda tangan mentahdir Syahani. Nah, dan dibahasakan di situ dengan mubalagh yang sangat berlebihan bahwa Syahani tad'u ilal yad'u e, nah maknanya yad'u ilal hawiyah. Mengajak kepada hawiyah. Kalian tahu hawiyah? Wa ma adraka Narun hamiyah. Nama jahannam, hawiyah. Nah, yang bayan seperti ini, bayan seperti ini kita e, tidak pernah mendapati dari mereka menulis dan bertantang bersama untuk mengatakan Yahya al-Hajuri mub ya. Nah, padahal sudah tujuh tahun lewat fitnahnya Yahya al-Hajuri. Allahul musta'an. Dan kita sudah mengetahui bersama uh, uh, Syekh uh, Abdurrahman Mar'i termasuk yang sudah di uh, tahzir dan difonis uh, mughaffal oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Fala kulli hal uh, na'am uh, kita berjalan bersama akabirul ulama al barakatu akabirikum kita mengatakan apa yang mereka katakan Naam. Dan e, kaidahnya la nusabiquhum la natakhallahu minhum. Kita tidak mendahului mereka dan tidak ketinggalan dari mereka. Barakallahu fikum. tentang uh, cerita kondisi uh, suasana di Fuyush ya mungkin antum naam uh, bisa mendengar cerita karena sebagian dari kejadian itu akhuna Ustaz Abu Dhaifar Rahmadi masih di sana dan menyaksikan kalian bisa tanya saya tidak bisa mendengar uh, cerita suasana yang ada di sana nah dan kalian bisa mendengar uh, keterangan uh, khutbah Jumat dan keterangan Syekh Hani Ya, hakikat yang terjadi di sana. wallahul musta'an. Kemudian di sini ditanyakan fenomena yang ada sekarang dari uh, fenomena yang ada sekarang dari ikhwah yang belajar di Yaman namun mereka membuat syubhat membawa syubhat saat ini. Nah, siapapun ikhwah yang belajar di Yaman, pulang dari Yaman, kemudian membela al-imam, fitnah al-imam dan masyayikh yang berzamanya, dan membawa syubhat-syubhat, ya, dan kalau di negeri kita, mereka itu ma'rufun, mereka adalah ashab, lil mereka adalah orang-orang MLM. Nah, dan uh, termasuk sebagaimana kalian ketahui di antara yang mereka pegang adalah uh, nah, Syekh Abdul Hadi Al Al-Umairi yang pernah datang kepada mereka. Nah, ini termasuk yang banyak berbicara sekarang ya termasuk yang banyak uh, berbicara sekarang dan uh, membantah Syehani nah dan ikut berbicara dalam fitnah ini membela imam Tayyib dan sudah uh, pernah seperti yang Anda sampaikan sebelumnya ketika Syekh Hani ditanya di Aden tentang fitnah fitnatul Qarnain dan beliau menjawab bahwa fitnah fitnatul Qarnain Eh, al-kisah tawilah, kisahnya panjang, hasilat munasahat, sudah terjadi munasahah munasahah. Nah, kemudian yang terakhir eh, daurah dia bersama dengan kawan-kawannya yang didatangkan adalah turafiyun dan mumayyun. Ya, turafiyun dan mumayyun kemudian eh, eh, yang dimaksud ya adalah Abdul Hadi Al-Umairi karena dia Eh, Tasyahani eh, Naam eh, membela Lumairi membela Hiatrof. Nah, kita juga ada faidah dari Syekh Arafat bahwa Syekh Rabi layan yansahu Nah, tentang Abdul Hadi al mana la yansahu Syekh Rabi tidak menasehati untuk mengambil ilmu dari Abdul Hadi Al-Umairi. Nah, Ya. Sekian lamanya Syekh Rabi di Makkah dan dia di Makkah dia tidak pernah menghadiri durus Syekh Syekh Rabi. Tidak pernah menghadiri durus Syekh Syekh Rabi sebagaimana pengakuan dia sendiri. Nah. Allahul musta'an. Jadi eh, seperti yang Anda katakan tadi, kalau di negeri ini jelas orang-orang yang siapa-siapa yang menyalakan fitnah ini ya eh, jadi kalau ada yang datang dari sana ya kita mendapati sebagian yang datang dari sana membuat subhat itu campur baur subhatnya, membela imam membela dul karnain begitu nah eh, yang datang dari ma'bar nah seperti satu paket Nah, seperti ya satu paket. Jadi bersama dengan membela imam, eh, dia juga membela Dzul Qarnain. Baik. Jadi kalau membawa syubhat tinggalkan. Ya, membawa syubhat tinggalkan, harapkan dia kepada asatidah. Ya, jika dia berbicara syubhat, katakan kepada dia, antum punya syubhat, datang ketemu asatidah. Ya, uh, agar uh, naam antum mempertanggungjawabkan itu dan bisa biar, biar mendapatkan nasihat dari asal tidak Dan jangan sibukkan dengan dia dengan mendengar subah subahatnya <clears throat> khawatir bisa mempengaruhi. Nah, dan merusak. Baik. Dan alhamdulillah eh, banyak dari ikhwanuna dari sana yang selama ini berjalan bersama dengan asatidah yang membimbing dan mengarahkan mereka berjalan bersama kibar ulama. Nah, sejak fitnah Juriyah, fit, fitnah uh, sampai fitnah Imam, fitnah Abdul Qarnain. Nah, alhamdulillah bersama dengan kibar ulama. Nah, alhamdulillah. Baik. Ya, ini yang dapat Anda sampaikan. Eh, Tayyib <clears throat> kita cukupkan sampai di sini. Nah. Tafadhal wa jazakumullah khairan wa bihamdihi la ilaha illa